Coba tadaburin, renungkan surat Ad-Duha. Itu surat motivasi banget. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى Perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan uh, berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? karena wahyu sudah enam bulan nggak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu nggak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah enam bulan nggak ketemu dengan kekasih kita. Udah enam bulan nggak dapat WA dari pasangan kita kan enam bulan loh. Atau udah enam bulan WA kita nggak dibaca-baca. Enam bulan pernah nggak WA-nya nggak dibaca enam bulan? Paling-paling dua hari tiga hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai enam 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu selama 6 bulan nggak ketemu Jibril 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi sedih banget jangan-jangan Allah udah benci sama saya jangan-jangan Allah udah ninggalin saya jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya jangan-jangan Allah udah nggak nggak ridho lagi kepada saya ya Allah gimana ini gimana ini turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih wadduha walaili idha saja demi pagi yang terang benderang demi, demi malam yang sudah senyap dan nyaman udah semuanya tenang berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah nggak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan, tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka wa Allah tuh nggak pernah benci sama kamu, wahai hambaku. Dan Allah itu nggak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah nggak mengijabah doa saya? Dan seterusnya dan seterusnya ketika kita mengeluh ayatnya ma wadda'aka wa Ketika kita merasa dulu sebelum saya hijrah kayaknya hidup saya enak-enak aja lempeng. Sekarang setelah saya hijrah kenapa rezeki saya jadi seret gini jadi nggak enak? Mawadda karobu wa Kayaknya Allah nggak rela banget saya jadi orang benar. Mawadda karobu wa Kayaknya Allah nggak rela saya ninggalin dosa. Mawadda karobu wa makola. ya ibadiyalladina asrafu ala anfusihim لا taqnatu min rahmatillah bilang kepada hamba-hambaku kata Allah kekasih panggilannya tuh hamba bukan makhluk Allah kalau manggil kita kasar makhluk kalau manggilnya lembut hamba kita nggak bisa lebih dari itu kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah kalau kita panggilan paling lembut wahai hambaku bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba subhanalladzi asroh bi'abadihi hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a semuanya. Saya pernah berzina ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun. Jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal Terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa maqala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala fa'yu'ti yu'ti karabbuka fatardo. Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia, bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Nggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat Alam yajidika yatiman fa'awah wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri bukan apa bukan siapa-siapa Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah nggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir, sendiri nggak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, nggak bawa uang sepersen pun. Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan tiga tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma satu kontrakan, saya tiga kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, ah, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk, petunjuk, petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam ya jadi timan fa'awah, wa wajadaka dolan fahada, wawajadaka wajadaka ailan fa'agna. Maka lihat masa lalu kita teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita. Itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah nggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma